Nah, setelah kita mempelajari definisi i'rab, kemudian di sini Ibnu Ajurru menyebutkan macam-macam i'rab. Qala syarih Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah, yakni anna aqsam al-i'rab arba'atun. Yakni macam-macam i'rab ada empat. Ar-raf'u yang pertama rafa' wan nasbu yang kedua nasab wal khafdhu yang ketiga khafad khafad itu ungkapan yang digunakan oleh ahli Nahu Kufah adapun ahli Nahu Basrah menggunakan ungkapan jer. nah namun sama tujuan akhirnya wal jazmu dan yang keempat i'rab jazm yadkhuluhu al-i'rabu min al-kalimi innama huwa al-ismu wal-fi'lu al-mudhari'u dan sungguh telah lewat bahwasanya yang bisa dimasuki i'rab dari kalimat-kalimat hanyalah isim dan fi'il saja. Isim dan fi'il mudhari' saja. Wala yadkhul al-harfa dan i'rab tidak bisa masuk kepada huruf. Dikarenakan huruf semuanya mabni. Demikian pula fi'il madhi dan fi'il amr semuanya mabni. Qala qauluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum falil asma'i min dzalika ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wa jazma fiha maka isim dimasuki macam-macam i'rab berupa i'rab rafa' i'rab nasab dan i'rab khafad dan tidak bisa dimasuki i'rab jazm yakni anna anna lil asma'i min dhalika ay min aqsamil i'rab ar-raf'u yakni isim bisa dimasuki dari macam-macam i'rab. Yang pertama i'rab rofa. Nah contohnya qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Zaid itu isim. Dia di sini eropnya rofa. Dimasuki i'rab rofa. Tanda rofanya adalah dhammah sebagai fa'il. Wan nasbu dan isim juga bisa dimasuki i'rab nasab. Nahwu contohnya darabtu Zaidan aku memukul Zaid. Zaidan di sini dimasuki Arab nasab. Tanda nasabnya fathah sebagai maf'ul bih. Wal khafdu dan isim pula bisa dimasuki Arab khafd atau Arab jar. Nahu contohnya Marrot marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Nah, Zaidin di sini di dijar, dimasuki Arab jar. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum wala jazma fiha dan tidak bisa dimasuki Arab jazm yakni annal jazma la yakunu fil asma'i asla yakni jazm i'rab jazm tidak bisa berada pada isim sama sekali nah i'rab jazm tidak bisa masuk pada isim sama sekali qauluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha dan fi'il-fi'il dari macam-macam i'rab berupa i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm dan tidak ada i'rab khafaf padanya. Nah, sehingga fi'il bisa dimasuki i'rab rafa, i'rab nasab dan i'rab jazm dan tidak bisa dimasuki i'rab khafaf atau jar. Yakni anna lil af'ali min dzalika ay min aqsamil i'rab yakni fi'il fi'il dari macam-macam i'rab yang bisa masuk adalah yang pertama i'rab ar-raf'u i'rab rafa' Nahwu contohnya yadribu. Yadribu ini fi'il mudhari'. Dia di sini dimasuki i'rab rafa' dikarenakan tidak tidak dimasuki i'rab i'rab nasab dan i'rab jaz'a, ah, tidak di, tidak dimasuki amil nasab dan tidak bisa di, dan tidak dimasuki amil jazm. Sehingga di sini di rafa'. Dikarenakan kosong dari amil nasab dan amil jazm. Wan nasbu yang kedua fi'il bisa dimasuki i'rab nasab Nahwu contohnya la yadriba. Yadriba fil mudhari'. Di sini dia di nasab. Dikarenakan ada sebelumnya dimasuki amil nasab, amil yang menasabkan ini lan. Sehingga yadriba nasab dengan tanda fathah. Wal jazmu dan bisa dimasuki i'rab jazm. Nahwu contohnya lam yadrib. Yadrib di sini di jazm. Tanda jazmnya sukun. Di sini fil mudhari' dimasuki oleh amil yang menjazmkan yaitu lam. ولا خفض فيها أي ليس في الأفعال خفض يعني tidak ada pada fi'il itu i'rab khafd atau i'rab jar li'annahu khassun bil asma dikarenakan i'rab khafd atau jar itu khusus pada isim khusus pada isim wa hasiluhu dan kesimpulannya kata pensyarah annal i'raba bin nazari ila al asma'i wal af'ali ala thalathati aqsamin bahwasanya i'rab ditinjau kepada isim dan fi'il itu terbagi menjadi tiga macam qismun yujadu fil asma'i wal af'al macam yang pertama i'rab yang ada yang didapati pada isim dan fi'il wa huwa wan nasbu yakni i'rab rafa' dan i'rab nasab. Kedua macam i'rab ini berserikat masuk pada isim dan fi'il. Nahu contohnya Zaidun yakumu, Zaid berdiri Zaidun isim di dirafa' yakumu fi'il mudhari' dirafa' wa inna Zaidan lay yakuma, dan sesungguhnya Zaidan Zaid tidak akan berdiri. Pada contoh yang kedua Zaidan dinasab yakuma juga dinasab fi'il. Zaidan fi'il eh, Zaidan isim dinasab yaquma fil mudhari' dinasab. Sehingga i'rab yang didapati pada isim dan fi'il adalah i'rab rafa' dan nasab. Kedua macam ini berserikat masuk pada isim dan fi'il. Wa qismun yakhtassu bil asma' dan macam yang kedua i'rab yang khusus masuk pada isim wa huwal khafdhu yakni i'rab khafd atau jar. Nahu contohnya marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Zaidin di sini di khafd, di jar. Nah, sehingga khafat itu tidak bisa masuk pada fi'il. Wa qismun yakhtassu bil af'ali dan macam i'rab yang ketiga adalah yang khusus masuk pada fi'il wa huwal jazmu yaitu yaitu i'rab jazm. Nah, contohnya lam yadrib. Ya, yadrib fi'il mudhari' dijazm oleh lam. Naam, dan i'rab jazm ini khusus masuk pada fi'il sehingga tidak bisa masuk pada isim. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukup cukupkan wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.